Ketika sahabat Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu minta dipilihkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menganjurkan untuk memilih pasukan di Syam dengan alasan fa innaha khiratullahi min ardih. Bumi Allah yang terbaik. Yang kedua, yajtabi ilaiha khiratuhu min ibadih akan berdatangan ke sana hamba-hamba Allah yang terbaik yang kedua Yaman, fa'alaikum bil Yaman. Disebutkan di akhir hadis, fa innallaha tawakkala li Shami wa ahlih. Sebab Allah Jalla wa Ala menjamin untukku Syam dan ahlu Syam tidak akan terkena fitnah, tidak akan dibinasakan dengan fitnah. Barakallahu fikum. Lanjut al hadis wa akhrajahu al hakim min tariqi Bishr bin Bakar qala akhbarani Sa'id bin Abdul Aziz an Maqhul annahu haddathahu an Abi Idris al-Khawlani an Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhum marfu'an bilafat dengan lafaz sabda beliau SAW satu jannaduna ajnada kalian nanti akan terbentuk menjadi pasukan-pasukan. Jundan bil Syami wa jundan bil Iraqi wa jundan bil Yaman. Ada pasukan di Syam, pasukan di Irak, pasukan di Yaman. Qultu saya katakan kata Abdullah bin Hawalah semoga Allah meridainya, ya Rasulullah ikhtarli. Pilihkan untuk aku ya Rasulullah. Beliau mengatakan qal alaikum bisyam. Atas kalian untuk bergabung dengan pasukan Syam. Faman aba falyalhaq biyamanih. Yang enggan, yang tidak mau ke Syam, bergabunglah dengan pasukan Yaman. yaski min ghudurihi. yang dia meminum dari telaga-telaga di Yaman. Fa inna Allah azza wa jal takaffala li bisyami wa ahlihi. Sebab Allah Jalla wa'ala menjamin untukku Syam dan Ahlu Syam. Ya ini kata para ulama. Tidak binasa dengan fitnah. Tidak tertimpa fitnah. al Hakim rahimahullah hadha hadithun sahihul isnad walam yukhrijah. ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمه الله تعالى وبين turuqah. beliau jabarkan jalur-jalurnya, isnat-isnatnya dalam kitab beliau fi takhrij ahadits Syam wa Dimashq. Ada kitab namanya hadis e, tentang Syam, Damaskus dan beliau mentakhrijnya, menerangkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Barakallahu fikum. Intaha. Dengan demikian selesai pembacaan dua hadis semua berkaitan dengan Masrat Taifah Al-Mansurah dan lokasi mereka. Sekarang kita baca penjabaran dalam fi masail. Fi masail pada bab ini dan dua hadis yang disertakan di dalamnya ada sejumlah permasalahan. Al-ula yang pertama tafsir ta'ifah wal isabah al-madhkura fil hadis Penjelasan tentang satu kelompok Taifah. Satu isabah juga kelompok. Satu umat di bahasa-bahasa dalam hadis yang tersebutkan dalam hadis. Secara penafsiran dikatakan taifatun minal muslimin. Kelompok muslim bukan non muslim. Ini penting kalau ada di zaman sekarang ini ada orang yang mengaku sebagai taifa al-Mansurah dan dia non muslim, ada kezat Muslim. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah barakallahu fikum Taifah ini dikatakan sebagai taifa al-Mansurah. Dibela, ditolong. taifa al-Zahirah yang menang, yang tampak, enggak sembunyi-sembunyi dibahasakan dengan Ta'ifa al-qa'ima bi amrillah kelompok yang menegakkan agama Allah siapa kelompok ini siapa ini moga dengan Ta'ifa al-mansura ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi beliau menukil dari Imam Bukhari rahimahullah menukil dari Ali ibn Madini rahimahullah At-Ta'ifa al-Mansura adalah ashabul Hadits mereka adalah ahli hadis, orang-orang yang di atas bimbingan hadis, yang berhujah dengan hadis. Diterangkan tadi pada kajian sore dijelaskan oleh para ulama menukil dari Fadhil bin Iyad rahimahullah bahwa yang dimaukan dengan ahli hadis adalah ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan para ulama ahli hadis dan juga yang lainnya juga dari kalangan orang-orang awam keumuman kaum muslimin yang menapaki jejak langkah mereka barakallahu fikum ini juga datang dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah juga datang dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga yang lainnya ditanya tentang riwayat ini tentang hadis ini, tentang Taifah Al-Mansurah. Mereka mengatakan hum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Ikhwan fillah azakumullah. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam akidah wasitiyah juga disebutkan dalam fatwa Ibn Taimiyah rahimahullah beliau tegas menyatakan yang namanya al taifah Al-Mansurah yang disebutkan dalam hadis ini adalah hum ahlu sunnati wal jamaah. Barakafikum. Ahlu sunnah ialah al-mutamassikuna bil kitabi was sunnati ala fahmi salafil ummah. Mereka ada siapa saja. Bukan satu orang, bukan sebuah komunitas, sebuah kelompok. Siapa saja yang berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnat dengan pemahaman para salaf. Secara ilmu, Secara amal, akidah, amalia, dakwah, tarbiyah, akhlak, semuanya. Ilmu dan amal dia betul-betul tamasuk, berpegang teguh, terbimbing dengan Al-Qur'an, sunnah yang sahihah dan dengan pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ajba'ut tabi'in. Ini adalah satu nama, satu gelar dari nama-nama ahlu sunnah disebutkan oleh para ulama mereka memiliki alqab punya gelar-gelar nama-nama dan semua nama-nama itu kembali pada satu kelompok saja Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis menyebut mereka mensifati mereka dengan puluhan sifat gelar Disebutkan ah- ah- ashabul hadith. Belum menjelaskan ashabul hadith adalah taifah al-mansurah. Al-firqatun najiyah. Al-ghuraba yang dibahas kemarin. Dikatakan khulafaur rasul fit tablighi an. Mereka para pengganti-pengganti beliau sallallahu alaihi dalam menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Dikatakan din para pembela-pembela agama, para penjaga-penjaga agama, khiyarun nas, orang-orang yang terbaik, umanaur rasul li sunnatih, orang-orang kepercayaan beliau dalam menjaga sunnah-sunnahnya. Mereka adalah pewaris-pewaris Nabi, mewarisi sunnah beliau. Dikatakan sebagai bisyarat Rasulullah SAW, kabar gembira yang disampaikan Rasul kepada umatnya tentang kelompok ini. Sejumlah sifat, sejumlah nama. Sehingga satu. Dikatakan sebagai ahlul hadith, ashabul hadith, ahlul athar, ashabul athar. Dikatakan sebagai taifah al-mansurah, al-firqatul najiyah, al sunnah wal jamaah, al sunnah, ahlul jamaah. Semuanya sama. Sekarang dinamakan dengan as-salafiyun. Satu kelompok. Mereka adalah orang-orang siapa saja. Personal, komunitas, sebuah kelompok, sebuah golongan yang betul-betul berpegang teguh dengan bimbingan Quran, bimbingan sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua aspek kehidupannya barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu tabaraka wa taala menjelaskan ketika menerangkan tentang siapa yang dimaukan dengan ashabul hadis dengan ahlul hadis beliau mengatakan hum man nahaja nahja sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan fitamassuki bil kitabi wa sunnah wal 'adhi 'alayha bin nawajiz wa taqdimiha wa taqdimihima ala kulli qawlin wa huda sawa fil aqaidi aw al ibadati aw al muamalati aw al akhlaqi aw al siyasat wal istima' ashabul hadis yang dikatakan al Masura, Fakultun Najiyah, Sunnah, mereka adalah orang-orang yang menapaki, yang menelusuri manhaj sahabat dan tabi'in. Dalam bentuk tamasuk berpegang teguh dengan Alkitab sunnah menggigitnya dengan geraham-geraham mereka mendahulukan kitab dan sunnah di atas semua pendapat dan semua petunjuk baik dalam perkara akidah perkara ibadah perkara muamalah perkara akhlak sosial kemasyarakatan politik bahkan dan juga yang lainnya itu ahlul hadis sama dengan ahlus sunnah Barakalafikum. Dikenal dengan ashabul hadis karena mereka berhujjah dengan hadis. Di masa itu orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul bid'ah wal ahwa mereka biasa berhujjah dengan pendapatnya semata, ra'yu semata, kata fulan, kata alan, tidak berhujjah dengan hadis. Alusunnah tampil berbeda menjelaskan kepada umat yang hak yang benar adalah berhujjah dengan hadis yang sahih. Sini dikatakan sebagai ahlul hadis. Dikatakan sebagai ahlul asar juga sama. Dikarenakan mereka menapaki jejak langkah para salafnya. Pemahaman mereka dalam memahami ayat, dalam memahami hadis. Sehingga dikatakan sebagai ahlul asar. Dikatakan sebagai salafi. Nisbah para salafun dan salih dengan makna yang sama. Kata Syekh Rabi telah menjelaskan tentang mereka ahli hadis belum mengatakan hum at-taifatul lati madahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasakaha biqaulihi la tazalu taifatun min ummati aral haqqi zahirin Ahli hadis adalah taifah kelompok yang disanjung dipuji direkomendasi oleh beliau SAW dalam hadis ini. dibaca hadis tentang Taifah al-Mansurah. Sehingga ahli hadis adalah Taifah al-Mansurah. Belum mengatakan setelah itu. Kata beliau, humul firqatun najiyah as-sabitah ala makan alihi Rasulullah saw wa wasallam Mereka juga adalah firqatun najiyah yang kokoh di atas bimbingan Rasul dan para sahabat. Sehingga alqab yang sama, gelar-gelar yang sama untuk uh, apa namanya? satu taifah yang sama, prinsip yang sama. Barakallahu fikum. Sehingga taifah al-mansurah adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Ya, bukan semata-mata pengakuan, tapi pembuktian secara ilmu, secara amal, pembuktian dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, perkara akhlak dalam semua aspek kehidupan dibuktikan dia betul-betul terbimbing dengan kitabullah terbimbing dengan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salaful ummah. Itulah taifah al-mansura barakallahu fikum. Ibnu Para ulama dari zaman dahulu kala sampai menjelang akhir kemarin bersepakat bahwasanya taifah al-mansura ialah al-firqatun najiyah. Sunnah, ahli Hadith. Sampai muncul beberapa puluh tahun yang lalu. Tepatnya mungkin tahun 90-an. Jadi 34 tahun yang lalu ya. Tahun 90-an muncul pemahaman baru. Dimunculkan mohon maaf ini, dulu tokoh-tokoh sururin tokoh-tokoh biyin. Barakallahu fikum muncul sebuah pemahaman yang dikatakan pemahaman yang muhdasah baru, aneh. Baru muncul saat itu. Membedakan antara apa ifa al-mansurah dengan al-firqatun najiyah. Dua kelompok yang berbeda. Dan yang kedua, lebih mengutamakan apa ifa al-mansurah dibandingkan dengan al-firqatun najiyah. Dia adalah Salman al-Audah. Tokoh sururiin di masa awal dulu. Di bukunya dia Sifatul Ghuraba. Mohon maaf juga jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kitab ini sampai ke Indonesia pada tahun itu, tahun 90 awal eh, awal 95-an sampai ke Indonesia dan dibacakan yang di masa lalu oleh dai-dai sururi barakallahu membaca buku ini Sifatul Ghuraba karya Saman Al-Audah. Padahal di dalamnya ada pemahaman yang sangat mengerikan. Membedakan antara Taifah Al-Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Dan yang kedua, lebih mengutamakan lebih mengutamakan Taifah Al-Mansurah daripada Al-Firqatun Najiyah. Maka Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menulis kitab bantahan khusus untuk dia dan kitabnya. Nama kitabnya adalah Ahlul Hadith Humut Ta'ifa Al-Mansura An-Najiyah Hiwar Ma'asam Al-Audah Penegasan Ahli Hadith adalah sama dengan Ta'ifa Al-Mansurah sama dengan Firqatul Najiyah diskusi dengan sama Al-Audah Wis gini Evan ya, Itu lama itu tahun 90-an itu. Belum menjelaskan bahwasanya para ulama kita ini bil makna dari kalamnya Syekh Rabi dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini gak ada khilaf di kalangan mereka itu gelar yang sama ahli hadis ahli asar ahli sunnah ahli jamaah ataif al masa atau qatun najiyah sama barakallahu fikum Lu mengatakan wa ma adhunnu annahu qaddara bi khaladi ahadin min ahli sunnah anna hunaka farqan baina taifah al-mansurah uh, bin al-fiqh al najih wa taifah al-mansurah Beliau mengatakan aku tidak pernah menduga sedikit pun terbersih di benak seorang ahli sunnah membedakan antara dua nama ini. Aku tidak pernah bayang sebelumnya. Walakad dahishtu saya dibikin dahsyat, ya. dibikin terkaget-kaget. Hina qara'tu kitab sifatil ghurab al-Akhsalman bin Fadl Aud. Saya terkaget-kaget ketika membaca buku ini, Sifatul Ghuraba Gaya al-Akh Samal Audah. فوجدته قد تكلف التفريق بين ma la ينبغي iqdamu Alat tajru'ati wa tafriqati fihi. Saya mendapati dia bersusah payah, takaluf untuk membedakan hal-hal yang enggak semestinya dia maju, enggak semestinya dia lancang dan membedakan dua perkara ini. La siyama wa huwa amrun azim. Ini perkara besar, prinsip sallama bihi ulama ummah. Semua ulama umat sepakat dengan perkara ini. Gak ada bedanya. Ila akhiri kalami. Sebelum mengatakan ini termasuk kebitahan baru yang muncul di era sekarang ini, Kebitahan pemahaman yang baru menyamakan eh, membedakan antara Taif dan al-Fuqatun Najib. Belum menyatakan sama saja, gak ada bedanya para fikum. Kalau mau dibanding-bandingkan menurut pandangannya dia, justru lebih utama bukan Taif al-Mansurah, Tabi'asruqatu najiyah. Taifa al-mansura. Mansura ditolong itu adalah wasilah untuk keselamatan. Kalau firqatun najah sudah selamat duluan. Hah? Lebih utama ini mestinya ya Pak. Ala ini pemahaman baru yang muncul. Kita sampaikan supaya antisipasi meskipun sampai hari ini hatta sururiyin, link sururiyin tidak ada lagi yang membicarakan masalah ini. Barakallahu sekarang apa bedanya dua kelompok ini dalam pandangan sama Lauda? Mereka mengatakan, dia mengatakan kalau al-fuqatun najiyah itu yang mengaku ahlu sunnah tapi diam, tidak ada pergerakan. Taklim, taklim, taklim, taklim, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, nggak paham kondisi umat. Nah, kalau sekarang kayak antum-antum ini loh. Nah, ngaku sebagai ahlu sunnah salah ngaji lagi, taklim lagi, ngaji lagi. Tidak ada memikir bagaimana kondisi umat, tidak ada pergerakan-pergerakan, tidak ada apa begitu. Dzulfiqatun Najiyah selamat, selamat Ada yang Husain, al Masurah yang bergerak mengerti bagaimana kondisi umat, data umat, mereka tampil eh, perang sana, perang sini dan segala macamnya. Maksudnya teman-teman dia yang yang yang itu dari kalangan khawari, dari kalangan eh, dan segala macamnya itu. Para mujahidin, jihadisme para waktu itu. Taifal Masurah. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Ini kebid'ahan barakallahu fikum. E, sedikit diusahakan, khawatir yang masih muda-muda nggak pernah ngerti sejarah masa lalu. Ini 190-an barakallahu fikum awal mula muncul seluruhnya di Indonesia ini. Mereka, mereka baca buku ini Sifatul Ghuraba dibacakan langsung oleh tokoh seluruh pada masa itu dan sekarang masih hidup. Jangan pasti saya menyebut namanya ya. Masih ada orangnya barakallahu fikum. Hari insyaallah. Intinya sama. Hada wadihun insyaallah. Lanjut al-atsaniyatu. Yang kedua, masalah yang kedua adalah sifatu hadhihi ta'ifah. Sifat sifat kriteria kelompok ini. Yang disebutkan dalam hadis adalah yang pertama ta'ifatun mansurah. Dibela. Dikatakan mansur, dikatakan Allah Jalla wa'ala yang menjamin membela mereka, menolong mereka, memenangkan mereka. E, dimenangkan atas siapa? Atas semua musuh-musuhnya. Yang kedua dikatakan taifah wahirah. Kelompok yang nampak. Gak ada gerakan bawah tanah. Nampak kelihatan. Bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Wahirah dimanangkan dengan menang. Selalu menang. Barakulahikum. Ketika berhujah, menang dengan hujahnya ilmiah. Ketika dengan fisik, menang dengan pedang dan tombaknya. Perang, menang dia. Zahirah. Ada ada yang mengatakan ada Taifal Mansura Pak, pergerakan di bawah tanah. Gerakan-gerakan senyap. Itu hati-hati bukan Taifal Mansura. Ciri-cirinya mereka bukan khafiyah bawah tanah, tapi zahirah. Bersama dengan muslimin yang lain, muslimin tahu siapa mereka, kelihatan gerakan dakwanya kelihatan, tarbiyah kelihatan. Dan yang kedua, wahyu di mana dimanakan dengan selalu menang para Yang ketiga, ialah taifatun qaimatun bi amrillah. Satu-satu kelompok yang selalu menegakkan agama Allah. Melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Ini adalah kata kuncinya. Penjabarannya yang disampaikan tadi orang-orang yang betul-betul dalam perkara agama mereka dan yang mereka berpegang teguh dengan bimbingan Quran, bimbingan sunnah yang sahihah, dengan pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tabi. Sehingga betul-betul memahami agama dengan benar, mengamalkan agama dengan benar dan membela agama dengan benar. Namanya qaimatun bi amrillah. Mohon maaf, Taifah al-Mansurah bukan ahli bid'ah. Bukan ahlul hawa. Mohon maaf Taifah Al-Mansurah bukan ahli maksiat, bukan orang yang fasik, bukan orang yang fajir. Apalagi non muslim, bukan. Mereka adalah orang-orang yang qaimatun bi amrillah. Senantiasa menegakkan agama Allah, melaksanakan agama Allah, menegakkan perintah-perintah agama Allah. Saleh, bertakwa ala dinillah, ala kitabillah, ala sunnah. Dalam semua aspek. Barakallahu fikum. Juga mereka disebut sebagai para ikhwan? Mansurah, zahirah, qaimatun uh, bi amrillah. Yang ketiga adalah muqatilah al haq. Muqatilah ala amrillah. Mereka adalah kelompok yang berperang membela kebenaran. Berperang di atas kebenaran berperang membela agama Allah, berperang di atas agama Allah. Amrillah barakallahu aral haq. Ini menunjukkan kepada ya, e, di masa-masa akhir nanti. seperti yang disinggung tadi sore. Perjuangan Taifah al-Mansurah bukan lagi berbatas pada penyebaran ilmu, penyebaran sunnah, dakwah, tarbiyah, menyampaikan ilmu hujah. Enggak hanya itu. Tapi nanti akan lebih daripada itu terkait dengan fisik. Menghadapi musuh-musuh agama secara fisik. Akan muncul peperangan dengan peperangan para kafiku. Ingat, yang tampil perang banyak. Yang panggul senjata banyak. Yang menyuarakan peperangan banyak. Yang menyuarakan jihad banyak. Tapi Taifah al mansurah punya keistimewaan Rasul mengatakan yuqatiluna aral haq mereka perang di atas kebenaran. Dikatakan uh, ala amrillah di atas agama Allah Jalla wa ala. Sehingga perangnya aral haq, benar mereka. Jihadnya syar'i, peperangannya syar'i, niatnya syar'i, tujuannya syar'i. Alal haq membela hak. Di atas agama Allah membela agama Allah. Barakallahu fikum. Ini uh, sifatnya mereka. Juga disebut dengan ahlul gharbi. Kita akan disebutkan insya Allah makna ahlul gharbi di sini barakallahu fikum. Juga disebut di, di, di, di, di, dibahasakan dengan al-qahirah. At-taifah al-qahirah. Kelompok yang memaksa, yang mematahkan. Mananya ada al-qahirah li'aduihim. Yang bisa mematahkan musuh-musuh mereka. Ketika musuhnya melawan dengan subhat-subhat, paham-pahamnya menyimpang, paham-paham sesat, mereka patahkan dengan al-hujjah wal bayan. Dengan hujjah, keterangan ilmiah, ayat, hadis, keterangan para ulama, para salaf yang membantah syubhatnya eh, musuh-musuh mereka dan patah syubhatnya mereka, terbongkar penyimpangan mereka. Mereka menang dengan hujah dan bayan. Dan ketika musuh-musuh mereka menyerang dengan fisik, mereka tampil melawan dan qahir li aduwihim, bisa mematahkan kekuatan musuh dan menguasai mereka, menang melawan mereka barakallahu fikum. Qahirah. Ini beberapa sifat yang ada pada mereka menggambarkan tentang manhajiah mereka, menggambarkan tentang pergerakan mereka, dan semua nggak lepas dari bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mereka lah pembawa panji-panji kebenaran. Mereka lah pembawa bendera, bendera jihad yang syar'i di masa mendatang barakallahu Disebutkan dalam hadis yang terakhir yang kita baca. Mereka adalah orang-orang yang perang melawan melawan Dajjal. Pasukan-pasukan muslim yang perang melawan pasukan Dajjal. Dan terangkan dari sore yang perang melawan Dajjal adalah Imam Mahdi al-Muntawar, Allah Isa alaihissalam. Berarti yang bergabung dengan Al-Mahdi dan Allah Isa adalah kaum muslimin dari kalangan Taifah al-Mansurah. Perang melawan Dajjal. Barakallahu fikum. Dan lanjut dan menang. Dan menang barakallahu fikum. Ini di akhir zaman ya. Terkait dengan hujjah wal bayan itu sepanjang masa. Terkadang masa perang, peperangan-peperangan yang akan mereka alami di akhir zaman nanti menjelang kiamat puncaknya perang melawan al masih Dajjal. Barakallahu fikum. Hada huwa. Dipahami insyaallah ya? Yang ketiga, salih satu yang ketiga. Amakinu hadihi ta'ifah. Lokasi tempat kelompok Taifah al mansurah ini. Disebutkan dalam hadis Hadisnya Muawiyah, katanya Mu'ad bin Jabal hum Syam. Syam. Hadis yang yang kita baca yang terakhir, hadisnya Abdul bin Hawalah, tiga tempat. Syam, Yaman, Irak. Di tempat-tempat yang dinaskan dalam hadis. Barakallahu Disebutkan oleh para ulama kita, baca syarah-syarah para ulama, syarah Nawawi juga yang lainnya mereka menerangkan at المنصورة الفرقة الناجية al الغرباء الحديث al-Sunnah al-Ghuraba nama-nama yang sama ya. Mereka terkadang kumpul sebuah tempat. Terkadang tersebar di banyak tempat. Mereka terkadang sedikit jumlahnya. Terkadang besar dan banyak jumlahnya. Barakallahu Artinya al Mansura, Afrikatul Najiyah, harusnya ada di mana-mana di seluruh penjuru dunia ini. Selagi ada dakwah sunnah di sana, selagi ada orang yang ber berpemahaman uh, sunnah di sana, maka ada Taifal Al-Mansur di sana ya Pak. Di Indonesia ada. Nah, di Malaysia ada enggak ini? Ada. Di Singapura ada. Waraf itu. Ada loh ya. Sedikit, banyak, babnya lain. Kumpul, pencar, babnya lain. Ada. Di Inggris ada. Di mana lagi? Amerika ada. Di banyak di belahan dunia ada. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, ada yang terpencar-pencar, ada yang ngumpul. Waraf itu. Dipahami ya? Terus terkait dengan hadis ini karena fitnah adalah ini menjelaskan nanti menjelang kiamat. Di akhir zaman. Semua orang-orang yang termasuk bil kitab sunnah dengan pemasaran umat itu ngumpul. Mengkerucut. Di bahasanya Mengkerucut. Dikarenakan eranya bukan lagi semata-mata era dakwah dan terbiah Bukan semata-mata era menyebarkan sunnah, menyebarkan ilmu. Tapi eranya tambah poin kedua. Era peperangan fisik, jihad visabilillah, kital visabilillah. Era perang. Barakallahu fikum. Sehingga mereka nanti akan mengkerucut di tiga tempat ini. Itu yang dimaukan dengan dengan hadis Saya sirul amru ila antakunu dan mujannada. Urusan muslimin ini akan menjadi ini pada akhirnya nanti kamu nanti akan menjadi pasukan-pasukan yang di yang yang pasukan-pasukan yang yang yang berbaris yang banyak gitu. Ada yang di Syam, ada yang di Irak, ada yang di Yaman. Kumpulnya nanti di sana. Ya, akan yajtabi. Orang yang akan berbondong-bondong datang ke tempat-tempat tadi. Kumpul semua, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Irak kantong-kantong besar Taifal Mansur di akhir zaman nanti barakallahu fikum. Di akhir zaman nanti barakallahu fikum. Dan nanti pada puncaknya semua akan kembali ke Ardul Haramain, Makkah dan Madinah. Masih ingat yang waktu kita bahas masa lalu, Pak? Dan nanti agama ini semua akan kembali ke Mekah dan Madinah kayak ular kembali ke sarangnya. Paham ya? Jadi banyak pasukan, tapi pasukan besar di tiga tempat Syam, Irak dan Yaman. Suruh milih Syam. Kalau nggak mau Syam ke Yaman. Baru ke Irak kan gitu ya. Karena Irak nggak disebut. Dan nanti puncaknya nanti semua akan kembali ke, ke Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. Zen? Kita Allah ya. Ada lokasi mereka. Jadi yang disebutkan dalam hadis itu nanti di akhir zaman. Adapun sekarang-sekarang ini nyebar sana kemari. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Yang keempat tafsiru ahli gharbi fi hadis sahabat bin Abi Waqqas. Maksud dan tafsir kata-kata ahli gharbi pada hadis sahabat bin Abi Waqqas. Hadis dalam Sahih Muslim dengan lafaz la yazalu ahli gharbi zahira alal haqqi hatta taqumas saah akan senantiasa orang-orang gharb, orang-orang barat menang tanpa di atas kebenaran hingga bangkitnya kiamat. Apa yang dimaukan dengan ahlu gharbi di sini? Apakah dimaknakan dengan terjemahan lafziahnya orang barat sehingga orang barat itu Taif al-Mansurah? Al-jawabula. Rujukan yang paling gampang lihat dalam Syarah Sahih Muslim nawawi Beliau menukil ucapan Ali bin Madini rahimahullah. Beliau mengatakan al-muradu bi al gharbi al-arab. Oh, maaf ya. Ini kata al-muradu bi al gharbi al-arab yang dimaukan dengan ahlul gharbi dalam hadis ini adalah bangsa Arab, orang-orang Arab. Mohon maaf ini bukan lagi membahas masalah Arabisme ya. Bukan. Hadis dan sarannya para ulama. Emang kenapa kalau Arabisme? Emang orang Arab punya keutamaan ya Ikhwan, barakallahu yang bertakwa. Beliau mengatakan wal muradu bil gharbi secara bahasa yang dimaksud dengan gharb secara bahasa adalah ad kabir, timba-timba besar. Baik, liikhtisasihim biha ghaliba. Orang-orang Arab di masa itu mereka dikenal dengan timba timba besarnya untuk pengairan, untuk minum, ngambil air pakai onta, pakai himar, pakai kuda, gede-gede banyak ya kan. Sehingga dikatakan ahlul arab Ini ahlul Arab. Kemudian ada lagi pendapat yang lain. Jadi mohon maaf ya, yang Arab eh, yang yang yang yang yang gharb barat dah masuk ya. Orang-orang Arab. Her insyaallah. Kata Nawawi wa waqala akharun, ada pendapat yang lain yang mengatakan al muradu bihi al gharbu minal ardi. Yang dimaukan ialah bumi sebelah barat. Faqala Mu'ad berkata Mu'ad hum bisyam. Jadi baratnya kota Madinah. Karena Rasul menyampaikan di mana? Di kota Madinah. Baratnya kota Madinah adalah kota Syam. Kata Mu'ad bin Jabal hum bisyam. Tayyib disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad Rasul mengatakan hum bi baitil maqdis mereka ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana ya kawan-kawan? Jadi ya Syam, di Syria. Syam. Sehingga dimaukan dengan Ahlul Gharbi ialah orang-orang yang ada di barat kota Madinah, yakni Syam, Baitul Maqdis. Kata-kata Baitul Maqdis ini Masya Allah ya kawan, ada isyarat yang lembut sekali menggambarkan nanti Baitul Maqdis di akhir zaman akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Barakallahu Wakila ada lagi yang mengatakan Al muradu bi ahl gharbi ahlu syiddati wal jalad. Yang dimaukan ahlu gharbi orang yang kuat yang kokoh-kokoh. Barakallahu Ini terkait dengan mana bahasa. Artinya mereka ini Taifal Mansurah, Al-Fiqhatun Najiyah, Ahlus Sunnah, Salafiyun. Jadi sifatnya Ahlul Gharb. Mereka adalah orang yang kuat-kuat, yang kokoh-kokoh. Dua makna kuat terkait dengan tamasuk bidin, kokoh dalam beragama. Dan yang kedua, kalau dimanakan dengan mana bahirnya, ini isyarat alusuna orangnya kuat-kuat ya Fisiknya sehat-sehat, kuat-kuat di masa itu. Sehingga mereka bisa perang melawan musuh-musuh mereka. Barakallahu fikum. Selesai. Lihat dalam syarah Nawawi, dalam syarah Muslim barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Bukan orang barat. Mohon maaf, tapi orang-orang yang di atas sunnah, terutama orang-orang Arab para kelompokum dikarenakan nanti pada kumpul semua di sana. wabeh al-khamisah itu itu ya dihilangkan. al itu Sin kecil muhmalah bukan shh, gitu ya, bukan muajamah. Antum antum ganti. Al-muradu biqaulihi hatta ya'tiya amrullah yang dimaukan dengan satu Rasul hingga datang perkara Allah wa qawlihi dan sabda beliau hatta ta'tiyahum musawhum ala dhalik hingga bangkit kiamat dan mereka masih di atas itu. Diterangkan oleh para ulama Tujuannya paling gampang untuk dalam syarah akidah si Ibnu Utsaimin rahimahullah. Menerangkan masalah ini. Cara menggabungkannya adalah yang dimaukan dengan hatta ta'tiyahum sa'ah sampai bangkitnya kiamat ay qurbus sa'ah mendekati kiamat Ya. Taib. Kapan itu? Ketika datang amrullah, perkara Allah Jalla wa ala. Apa perkara Allah yang dimaksud? Diterangkan dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, hadis Uqbah bin Amir dalam Sahih Muslim. Ketika Allah Jalla wa ala mengirimkan angin sewangi misik, selembut sutra yang mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada sebiji zarah keimanan. Ketika itu meninggal semua yang punya iman dan wafat atau ifal mansurah. Apa keutamaan mereka? Kalau yang lain urusannya masing-masing karena sebiji daro keimanannya, tapi taifal mansurah dicabut nyawanya oleh eh, oleh Allah dengan angin tadi, kondisi mereka di atas kebenaran, sama sunnah, di atas keimanan yang purna eh, yang yang yang, yang prima puncak keimanan, punya ketakwaan, puncak pembela agama Allah. Di saat seperti itu mereka diwafatkan melalui angin tadi. Habislah yang namanya Taifah Mansurah dan yang tersisa makhluk yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling kecil dan pada mereka bangkitnya kiamat. Barakallahu Dipahami insyaallah ya? Sehingga kiamat tidak akan menimpa Taifah al-Mansurah. Bahkan tidak bakal menimpa orang yang di hatinya ada keimanan. Tapi menimpa orang-orang yang punya iman sama sekali, makhluk yang paling jelek. Asa di satu yang keenam, a'da'u hadihi ta'ifah. Musuh-musuh ta'ifah al-mansurah. Di sepakat dalam hadis yang kita baca sebelumnya ya, Pak. Ada dua tipe musuh. Yang pertama adalah man khalafahum. Orang-orang yang menyelisihi mereka. Yang kedua, man khazalahum Orang-orang yang menggembosi yang melemahkan mereka. Barakallahu Ibnu Mitina asakumullah. Dua um, dua musuh ini ada dari kalangan non muslim, ada dari kalangan muslim. Kalau non muslim al-mukhalifa orang yang menyelisihi mereka yang menyelisihi agama mereka, kaum kufar, kaum musyrikin. Hah? kaum kufar dengan berbagai, berbagai macam agama mereka. Terus siapa mukhadzilah? Man khadzalahum? Orang yang melemahkan mereka kata para ulama al-mukhadzilah al-firaqud Kelompok sesat ahli bid'ah di kalangan kaum muslimin. Muslim tapi menggembosi al-haq. Mereka yang disebutkan dalam hadis iftirakil ummah, perpecahan umat, semua berita tentang umat ini terpecah menjadi 73 kelompok semua diancam dengan neraka jurus satu. Yang satu firqatun najiyah. Taif al mansurah yang 72 diancam dengan neraka mereka al mukhadilah. Orang-orang yang melemahkan kebenaran. Dari kalangan sahabat bid'ah wal ahwa, dari kalangan ahlul wal inhirafat, barakallahu Sehingga ahlul bid'ah itu penggembos, penggembos umat. Taif, Taif al-Mansur menghadapi dua ini. Menghadapi yang kufar, menghadapi eh, ahlul bid'ah. Kaum kufar dengan pedang dan tombak. Siap perang melawan mereka. Al-Mukhadzilah eh, dari kan ahlul bid'ah siap dengan al-hujjah wal bayan. Siap menjelaskan, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. musroh. Dan lanjut dan menang. Dan menang. Allah bela Taifah al-Mansurah. Allah tolong Taifah al-Mansurah dan nampak alal hak Melawan kaum kufar menang dengan senjata mereka, dengan jihad mereka syar'i. Melawan al mubtadiyah menang dengan hujah-hujah mereka. Ada dari kalangan muslimin. Dari, dari kalangan muslimin. Kalau dari, dari kalangan kaum muslimin, intern kaum muslimin, al-mukhalifah yang menyelisihi mereka adalah al-mukhalifah li aqaidihim wa manhajihim. Yang langsung bertentangan, berseberangan dengan manhaj dan akidah al mansur, yakni ahlul bid'ah wal ahwa. Yang jelas-jelas ahli bid'ahnya, Khawarij, Syiah, rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Karramiyah, Murji'ah, Qadariyah, apa lagi? Jabriyah, Ahli bid'ah ah, kelompok bid'ah yang ma'ruf yang begitu jelas gamblang di kalangan para ulama penyelisihannya. Ini mukhalifah, musuh yang namanya mukhalifah untuk intern kaum muslimin. Terus siapa mukhadzilahnya? Kalau mereka sebagai mukhalifah, terus siapa yang menkhadzalahum? Yang melemahkan. Kata para ulama, al-mukhadzilah di sini adalah mereka adalah orang mengaku sebagai ahlu sunnah mengaku sebagai salafiyin padahal bukan dari mereka. Menggembosi prinsipnya salaf. Sekarang disebut dengan al-mumayyi'ah. Barakallahu Itu itu mukhaldilah. Antum menyampaikan prinsip tentang uh, tahdir digembosi. Jangan tahdir tahdiran ya akhi, jangan yang halus ya akhi, mumayyi ya akhi. Itu mukhaldilah. Bahirnya harus sunnah, padahal bukan demikian. Itu mukhaldilah at taifal al-Mansur al-Firqatul Najah al-Sunnah perang melawan mereka. Kalau sama mereka ini bil hujjati wal bayan. Bukan dengan pedang. Tapi bil hujjah wal bayan. Mereka menang melawan mukhalifah dengan makna membongkar penyimpangan-penyimpangan murji'ah, khawarij, syiah, sufia dan yang lain-lain jadi bongkar dengan ilmiah oleh Taifal al-Mansur. Terbongkar semuanya. Menang dan juga At-Taifah Al-Mansur menghadapi para penggembos-penggembos dakwah, para penggembos-penggembos sunnah dari ada iya sunnah, para pengaku pengaku sunnah yang pengaruh sunnah, ada yang bersembunyi di balik nama sunnah padahal bukan dibongkar penyimpangan mereka juga oleh Taifah Al-Mansur. Bongkar tamayuknya, dibongkar tasyadudnya, lembeknya, kerasnya, dibongkar paham-paham mereka yang begitu mendetail, tidak banyak orang tahu dibongkar semuanya menang dengan hujah dan bayan. Dan itu sampai ya, hari ini terwujud. Barakallahu fikum. Jadi ada musuh luar, ada musuh dalam. Musuh dalam lebih berbahaya. Kok bahaya? Muslimin, betul. Karena mereka muslim, bahaya. Bahasanya menggunting dalam selimut. Menikam dari belakang. Intern kaum muslimin al-mukhazzil berbahaya. Dibandingkan yang ma'ruf dengan bid'ahnya. Kenapa? Orang tahu ini syiah, khawarij, teroris. Ngerti penyimpangannya. Yang ini enggak. Oh, malu sunnah. Oh, salafi. Oh. Bukan ternyata. Sehingga Apa al fokus ke semua musuh-musuh tadi. Ada musuh kufar, ada musuh mubtadi'ah, ada musuh para pengaku sunnah. Dan semua dibongkar penyimpangan-penyimpangannya oleh Taifah al-Mansur faqatun najiyah. Ketika perang melawan al-mukhalifah dari kaum kufar, siap perang dan menang. Barakallahu fikum. insya insyaallah ya. Jadi jadilah Taifah al mansur jangan jadi musuh Taifah al mansur Asabi'atu yang ketujuh. Tapi barakallahu fikum. Yang ketujuh. Qudratullahi ta'ala wahdah ini adalah kekuasaan Allah semata. Apa itu? Ta'ifatun wahiratun mansuratun satu kelompok nampak dibela selalu baina tawaifi wal firaqil muhadzira al mukhalifa di tengah-tengah sekian banyak kelompok sekian banyak taifah yang menyelisihi atau menggembos satu dikitari sekian banyak kelompok. Yang disebutkan dalam hadis perpecahan umat satu dikitari 72 kelompok yang diancam dengan neraka. Barakallahu Yang kedua adalah sisi eh, kuasanya Allah eh, eh, Azza wa Kelompok ini zahirah. Cuman satu dikitari kelompok-kelompok yang begitu banyak yang menyimpang, yang sesat, yang menyelisihi, yang menggembosi. Tapi dia zahirah. Tampil. Tidak sembunyi-sembunyi. Tidak ada gerakan bawah tanah. Tampil tengah-tengah masyarakat. Zahirah. Menang. Menang seru saya. Mansurah. Dibela, ditolong oleh Allah Jalla Perang, menang. Dengan hujah, menang. Itu hanya semata-mata kudratullahi Jalla wa'ala barakallahu Allah yang berikan taufik, berikan hidayah kepada mereka semua. Bukan jumlah ataupun yang lainnya, tapi semuanya adalah kudratullah tabaraka wa taala. Satu lawan sekian banyak yang menang. Taifah al-Mansurah itu. Gabung dengan Taifah al-Mansurah jangan jadi musuhnya Taifah al-Mansurah. Barakallahu Azamina yang kedelapan Hadal hadithu Min dalai nubuah Hadis ini termasuk bukti nubuah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Kenapa? Terjadi. Apa yang perlu sampaikan terjadi dan akan uh, terjadi di akhir zaman nanti. Barakallahu Di sepanjang zaman dan sepanjang masa Ahlussunnah wal Jamaah Al-Hadis pak ibal mansurah meskipun jumlahnya sedikit ya meskipun jumlahnya itu nggak begitu banyak tapi mereka berbobot ilmiah amaliah Ketika mereka bangkit membongkar penyimpangan-penyimpangan ahlul bidah wal ahwa, itu terbongkar dengan ilmiah. Kitab-kitab ulama sebagai saksinya dari masa ke masa mereka membongkar penyimpangan-penyimpangan kelompok yang menyimpang yang sesat dalam karya mereka dan karya ini abadi. Allah jaga. Kita baca sampai hari ini barakallahu. Nah, dan pada masanya masing-masing ketika ada peperangan-peperangan yang syar'i yang tampil adalah para ulama sunnah dan menang. para Barakallahu Pada era Tatar mereka merangsek ke hampir semua buldanul muslimin negara-negara Islam. Mau masuk Syam, tampil Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lagi di penjara, minta izin penguasa untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang masalah ini. Udah ketakutan semua dengan Tatar. Izinkan tampil menjelaskan kepada umat tentang siapa Tatar, bagaimana penyimpangan, bagaimana kubunya Tatar. Terangkan semuanya. Perang melawan mereka adalah jihad di sabilillah. Disampaikan keutamaan jihad. Semangat di kaum muslimin, minta izin untuk ikut perang. Izin. Beliau dan para ulama sudah terdepan ketika itu dan berhasil memukul mundur Tatar dan membangkitkan keberanian muslimin di semua negara-negara yang lain. Contoh sedikit. Dan dalam Peperangan-peperangan para salaf di zaman dahulu kala luar biasa. Secara futuhat Islamiyah itu luar biasa. Penaklukan Syam ketika itu, Irak ketika itu, atau Romawi, Persia ketika itu, itu ditulis dalam sejarah dan manis, secara emas. Ketika mereka perang, menang, menang, menang, menang. Kalah menang biasa, tapi banyak menangnya. Mati, mati syahid. Tidak mati dapat ghanimah dan kemuliaan. Menang semua luar biasa. Dan juga nanti di akhir zaman. Ya, di akhir zaman ketika ada muncul kital, peperangan-peperangan yang syar'i nanti akan dihadapi oleh Taif al-Mansurah dan menang. Yang kesembilan, hadhihi taifah la takhtassu bi asr Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mufaddalah. Ini penting disampaikan ya, Pak. Kelompok ini Taifah al-Mansurah tidak khusus di zaman Rasul dan tiga generasi utama para salaf. Ini penting. Jadi kelompok ini bukan kelompok masa lalu, bukan dongeng masa lalu, bukan di zaman Rasul saja atau sahabat tapi waktu tidak. Tapi berlangsung sampai menjelang kiamat nanti. Nah, gitu ya. Terus akan ada sampai bangkitnya kiamat. Sehingga sampai hari ini dan sampai menjelang kiamat nanti. Dan yang lebih membanggakan nanti bagian akhirnya perang melawan Akan dibawa Ikhwan. Al-ashir ke-10. Hadihi ta'ifatu hiyallati tuqatilu Dajjal. Pakai tak bukan pakai iya. jadi Ya. Kelompok inilah yang perang melawan Dajjal. Taifah al-Mansurah. Siapa pimpinannya? Al-Mahdi al-Muntazar dan Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga Taifa Al-Mansurah itu pasukan Al-Mahdi. Pasukannya Al-Mahdi, pasukannya Nabiullah Isa di akhir zaman nanti adalah Taifa Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ali Hadith, Al-Sunnah. Bukan yang lainnya. Bukan Khawarij. Bukan kaum teroris. Bukan kaum radikalis. Bukan kaum jihadis. Taifa Al-Mansurah. Barakulahikum. Ini keutamaan mereka. Masing-masing kita tergantung keadaannya kita. Maka berjuang sekuat tenaga untuk termasuk di sunnah sepanjang zaman, sepanjang masa. Barakallahu fikum. Mungkin muncul pertanyaan. Boleh nggak ya berangan-angan ketemu masa itu? Ini pernah kita bahas ya, Pak. Pembahasan sebelumnya. Boleh nggak ya berangan-angan menjumpai masa orang yang menggambar api? Jawabannya apa ya, Pak? Kalau baca kemarin? Jangan. Antum banyak doa kepada Allah, mohon taufik, mohon hidayah supaya istiqamah ala sunnah di saat antum sekarang ini. Itu yang paling penting. Doa kepada Allah, mohon taufik, mohon hidayah, terus termasuk sunnah, ittibau sunnah di zaman antum sekarang. ini. Dan itu yang paling penting. Ketika nanti Allah takdirkan antum mendapati masa itu, kondisi antum termasuk sunnah, otomatis gabung dengan pasukan Imam Mahdi. Tapi semata-mata kepengen ketemu zaman itu. Belum tentu orang-orang yang ada di zaman itu semua sebagai pasukan Al-Mahdi. Ada pasukan kedua, pasukan Dajjal. Nggak ada yang tahu. Sehingga kata para ulama, jangan. Karena kamu nggak tahu bagaimana kondisi atur di masa itu. Minta yang sekarang ini, real sekarang ini. Mohon taufik, mohon hidayah di atas sunnah istiqamah ala sunnah, usul khatimah, barakallahu fikum. Kemudian yang ke-11 al hadi asrah fadlu ahli hadis. Ini hadis secara khusus menerangkan keutamaan ahli hadis, jelas. Dan ingat wa anna hadhihi ta'ifata la taqtasiru fihi Tapi ingat taifah al-mansur tidak terbatas pada ahli hadis. Kita ahli hadis yang dimaukan adalah semua orang yang menelusuri jejak langkah para sahabat, tabi'in atau tabi'in dalam tamasuk bil kitab wa sunnah. Semua harus sunnah masuk sini, Pak. Semua harus sunnah dimasukkan di sini. Dan yang paling utamanya ulama ahli hadisnya, itu tokoh-tokohnya. Awal muslimin, awal harus sunnah, semua harus sunnah dengan manhaj yang sama, kosa yang sama masuk dalam kategori ini. Sehingga jangan mengatakan, oh cuma ada hadis, ahli fikih tidak masuk. Tidak. Ahli fikih, ahli tafsir, ahli lughah, ahli sirah, ahli akhlak, ahli adab, ahli hadis dan yang lain-lainnya masuk selama mereka satu manhajiahnya, satu konsepnya kitab sunnah dengan pemahaman sahabat ummah barakallahu wa Wadah insyaallah. Atsani yang ke-12 fadlul Syam, keutamaan Syam. Ingat Syamnya kalau orang-orangnya tergantung manhajiahnya, keimanannya, akidahnya, tergantung kesonan dan, ketakwaan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Itu tempat. Orangnya tergantung. Kalau anda orang yang beriman, yang bertakwa, di sunnah, luar biasa. Orangnya baik di negara yang baik. Asalitha asar yang ke-13, Fadul Yaman. Keutamaan Yaman. Yamannya. Yamannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, belum mengatakan al-hikmah al iman Yaman, al-hikmah Yamaniyah, wal fiqh Yaman. Iman itu Yaman, hikmah itu Yaman, fiqh itu Yaman. Ini fadilnya orang Yaman ya ikhwan barakallahu Apa yang diutamakan? Yaman. Yaman itu apa? Negaranya. Orangnya dia ya tergantung. Kalau di ahlul iman, ahlul hikmah, ahlul fiqh. Ya, Maya, Masya Allah sudah orang yang utama di negeri yang utama lagi. Luar biasa. Mana ya? Kalau musyrik kafir ya kafir, hatta di Yaman. Kafir kafir. Hatta di Syam, hatta di Irak. Mubtadi ya mubtadi, hizbi ya hizbi, menyimpang ya menyimpang, hatta di Syam, hatta di Irak, hatta di Yaman. ini pasti adalah negaranya. Barakallahu Terus apa faedahnya mengetahui fadilah sebuah negara? Hah? faedah eh, adalah kita sebagai kaum muslimin dimanapun kita berada kita dianjurkan untuk mencintai mahabbah, mencintai negara-negara yang Rasul sebutkan keutamaannya. Itu syar'i, itu ada pahalanya ya. itu mencintai Makkah, mencintai Madinah, mencintai Syam, mencintai Irak, mencintai Yaman, negaranya. Terus di Indonesia ini ada poin yang kedua kata para ulama yang kamu mahabbah bukan semata-mata fitrah tapi mahabbah syariah, cinta secara syar'i. Dan yang kedua ialah biladul muslimin. Semua negara-negara kaum muslimin di mana muslim tinggal di sana kamu cintai. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah penguasanya muslim. Yang kedua, syiar Islam di dalamnya dikerjakan dengan jelas, nampak, menyebar di mana-mana dengan tenang. Sudah? Yang ketiga, kebanyakan penduduknya muslim. Tiga kriteria untuk negara kaum muslimin dan alhamdulillah Indonesia Raya dimasukkan di sini. Penguasanya kurang kurang kenceng, penguasanya yang baru Pak ya, muslim. Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Barakallahu fikum. Muslim. Barakallahu fikum. Uh, eh, Syiar Islam di Indonesia Raya ini Alhamdulillah tersebar dengan luas, dengan tenang, adan di mana-mana, salat di mana-mana luar biasa. Dan yang ketiga, jumlah muslimin di negara mayoritas. Maka Indonesia dikatakan baldatun muslimah. Bukan semata-mata kita sebagai orang Indonesia bukan semata-mata cinta tanah air cara fitrah, tapi wajib mencintai negara ini. Wajib mencintai bangsa ini dikarenakan kecintaan kepada penguasanya, syiar Islamnya dan musliminya. Barakallahu NKRI harga mati. Kurang kencang. NKRI harga mati dikarenakan dia baldatun muslimah barakallahu Dicintai. Barakallahu Dipahami insyaallah ya? Dan bersyukurlah bagi orang-orang yang tinggal di negara-negara yang diutamakan dalam Islam. Bersyukur tinggal di Mekah, Madinah, Syam, Irak, Yaman. Bersyukur. Dan yang kedua, jangan semata-mata bangga dengan negaranya, tapi terkait dengan Anda sendiri. Jadi warga negara yang saleh, yang bertakwa di atas sunnah, sehingga dia orang yang baik, orang yang di atas sunnah, plus di negara yang diutamakan dalam Islam, atau tinggal di negara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hada kafi. Dipahami insyaAllah ya? Melacak Taifal Mansur. Di mana Pak Taifal Mansurah? di banyak tempat sekarang ini ikhwan Indonesia diantaranya ikhwan fillah Azzaikumullah dan nanti di akhir zaman akan terpusat pada Syam, Irak dan Yaman dan pada ujungnya akan kembali kepada Makkah dan Madinah barakallahu Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah setelah perang melawan Dajjal manusia akan dihidupkan kembali? Tuh. Mati harus mati. Nanti dibangkitkan pas kiamat. Iya, kok selesai Dajjal meninggal, eh meninggal. Kok baik banget mati. Dajjal kok bahasanya alus, mate gitu ya. Dia terbunuh, eh, muslimin akan perang melawan uh, Dajjal. Nanti disebutkan dalam hadis, uh, semua pepohonan akan berbicara ngasih tahu di belakang dia ada orang Yahudi dibantai oleh kaum muslimin kecuali pohon gharqat. di pohon Yahudi. Ini oh, ini gharqat orang Yahudi dia paling. Barakallahu Itu itu akan ada perang massal ketika dia. Setelah itu bumi akan menjadi bumi yang tenang, damai, tentram, sejahtera, adil, makmur. barulah sepanjang hidupnya Allah Isa alaihissalam. Harta melimpah ruah. Enggak ada yang kiri, enggak ada yang miskin insyaallah jangan khawatir. Kalau ketemu era itu dan di sana tentunya dan di atas sunnah. Enggak ada yang kiri, semuanya makmur. Ada orang yang bawah zakatnya digotong sana kemari enggak ada yang mau nerima. itu. Setelah itu ya sebagian lama buruk lagi, buruk lagi, buruk lagi. Kan muncul berbagai macam tanda kiamat yang lain sampai nanti bangkitnya kiamat barakallahu itu. Dan selama belum muncul, belum terkirim angin selembut sutra sewangi misik, maka masih ada Taifah al-Mansurah di sana barakallahu Apakah Imam Mahdi sudah ada? Belum ada. Yang sudah ada pemohon Syiar Rafidhah ya. Kata orang-orang Syiar Rafidhah ada sembunyi di sebuah gua, di gua Sirdap di Irak sana. Atau kalau yang yang versi yang lain macam-macam. Ini versi zaman dahulu kala ini. Dijaga oleh dua singa, macam begitu. <laughs> Allah musta'an. Itu termasuk sahafatuhum Kegoblokan mereka. Allah musta'an. Anda percaya enggak sampai sekarang mereka masih manggil-manggil mati? Dikerjakan di haramen lagi. Ada kumpul gitu. Oh, Mahdi ukhruj. Ya Mahdi ukhruj. Percaya enggak tuh? Wajib percaya orang kenyataan. Sampai sekarang. Wahai Mahdi keluarlah, keluarlah. Sapa sing metu ya iki ya pada wonge. Laka wonge pang metu ben metune. Enggak bisa. <laughs> Belum nanti di akhir zaman. Ketika di masanya nanti di sebuah dalam hadis Allah Jalla wa Ala yuslihuhu fi lailatin. Akan menjadikan dia saleh dalam satu malam. Ini termasuk hikmah Allah, jadi gak ada yang tahu. Jadi nggak nggak nggak ada ciri khas yang menonjol gitu loh kayak alim banget, soleh banget, tidak ada. Orang nggak ada yang tahu. Ternyata oh ini orangnya. Dikatakan dalam hadis yuslihuhullahu fi lailatin. Allah mengislah dia, mensolehkan dia dalam semalam. Ya Allah Allah Maha Kuasa ya. Uh, jadi yang bertakwa, yang beriman, yang saleh. Yang penting ciri-cirinya. Siapa namanya? Muhammad bin bin siapa? bin Ali. Muhammad bin Abdullah dari zuriyahnya siapa ini? Husain atau Hasan? Hasan. Ini dalam hadis itu Hasan. Yang mengatakan Husain itu kaum kaum Rafi, kaum Syiah. Hadis mengatakan zuriyatul Hasan. Hasan dari Fatimah, Hasan bin Ali. Jangan dikatakan Muhammad bin Abdullah Al-Arabi, Al-Qurashi, Al-Hashimi, Al-Fatimi, Al-Hasan. Kok gak nyebut bapaknya? Kenapa? Karena Ali uh, eh, isinya banyak setelah itu. Jika ditegaskan uminya. Jangan sampai Hasan dari istri yang lain. Paham enggak? Tapi dari Fatimi. Al-Fatimi Al-Hasan. Paham belum? Dari Fatimah. Paham enggak ini? Ini enggak ada urusannya dengan Alawi-Alawi enggak ada. Enggak ada. Itu babnya lain lagi urusannya ya, Hmm. Al-Fatimi Al-Hasan. Itu yang dikatakan sama para ulama. Udah akan ketahuan namanya gitu loh. Kita bisa ya. Nah, bahwa sampai jam berapa ini pak? Apakah perangnya nanti senjata sekarang atau dulu? Wallahu a'lam bissawab. Ah, belum terjadi. Nanti lihat kondisinya ya, pak. Yang penting hadisnya mengatakan menang gitu. Mau pakai pedang tombak menang, mau menggunakan menang, khawatir menang ya. Jadi saya menggunakan bahasa tombak dan pedang itu bahasanya para ulama. Ya, pasukan Allah jundullah kan dikatakan ghalibun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Pasukan kami akan akan menang. Ini dibahasakan dengan bahasa menang bil hujjah wal bayan. Dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan penjelasan ilmiah. Ada lagi bisayfi was sinan. Itu bu ini di bukunya para ulama itu. Ya. Dengan pedang dan tombak. Terkait dengan realnya, ya dengan keadaannya masing-masing. Zaman ini zaman pencet tombol, hmm, koordinat sekian, dem. Ya pakai itu dan menang gitu. Sebenarnya menang. Gitu ya. Itu kelebihan pak Taifal Mansur Barakallahu Joko ya tanya apakah kalah? Menang menang. Zahirah Mansur menang. Barakallahu Berarti ada yang mati. Itu jangan kamu tanyakan lah. Namanya perang itu ada yang luka, ada yang meninggal itu biasa. Tapi secara umum menang gitu ya. Dan menangnya dua. Kalau mati mati syahid, kalau hidup mulia, terhormat, ghanimah para Yang penting ngaji, Pak. Di tadi dalam sebagian hadis, ciri mereka apa ya, pak? Tafakuh, ngaji, taklim, belajar mondo, belajar agama, belajar sunnah, ilmui, amalkan hakat. Itu paling penting. Kita sekarang di atas ilmu, sunnah, amal sunnah, wahakara barakallahu fikum. Apa hukumnya jual beli di tempat taklim? Yang dibahas hikinya tempat. Kalau tempatnya masjid, tidak boleh. Yang dibahas bukan tempat taklim ini masjid, tidak boleh jual beli dalam masjid. Kalau tempat di luar masjid secara hukum fikihnya boleh dikarenakan bukan masjid. Tapi yang dibahas sekarang bagaimana kalau lagi taklim jual beli? Ya Hasan jangan fokus untuk taklim. Ini mau ngaji atau mau jualan? Hmm. Selain itu misalkan di luar taklim, misalkan sebelumnya atau setelahnya itu kebijakan panitia. Nah gitu ya. Panitia mengharap tolong tidak ada lapak. Ya sudah, antum e, ikuti panitianya. Nah, ada lapak, disiapkan lapak, bazar. Bismillah wis. Jadi kalau mau jualan, ngomong sama panitianya, Pak saya mau jualan ya di luar, misalkan di teras itu, pinggir masjid sana atau mana. Gitu. Ngomong panitia e, terkait dengan etika saja, nggak ada hubungannya sama keabsahan jual beli para wanita. Apakah Wahabi termasuk ini? Nggak masuk dengan makna yang dibongkar sama mereka dikarenakan label Wahabi itu munculnya mohon maaf ya dari kalangan kaum kufar orang kafir awalnya orang kafir yang kemudian digunakan oleh orang-orang yang nggak suka dengan halus sunnah Wahabi Wahabi dan mengapakan Wahabi itu tukang mengkafirkan e, menghalalkan darah kaum muslimin hoax semuanya para kafir tapi kalau dimaukan dengan Wahabi dengan makna lafziahnya Wahabi nisbah kepada al wahab nama Allah Jalla wa'ala, ya iya, Abdullah semua ini. Nah, maka hamba-hamba Allah semua itu. Ya. Paham ya? Mereka ini maunya kan uh, bukan itu. Menisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ngomongnya Wahabi. Makanya kata karena mau jadi orang kafir goblok gitu loh. Yang ngerti bahasa Arab. Yang perlu goblok juga yang ikut dari kalangan yang gak suka dengan alusuna. Mestinya kalau disebut kepada tokoh ini jangan mengatakan Wahabi, tapi mengatakan Muhammadi. Kan gitu. Namanya Muhammad, Pak. Namanya Muhammad. Bapaknya namanya Abdul Wahab. Bukan namanya Wahab, tapi Abdul Wahab. Mestinya kan orangnya kan. Kalau ke bapaknya kan jadi gimana? Abdul Wahabi kan gitu ya. <laughs> Mestinya Muhammadi gitu loh. Mereka tuh Muhammadi, seneng nanti. Oh, memang betul itu Muhammadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bukan Muhammad yang di sini. Oh. Her insyaallah. Ya. Makanya para ulama tidak menggunakan nama ini. Dikatakan ini muncul dari kaum kufar yang ingin meng, apa ya, merendahkan atau meng mengkertilkan atau membuat umat lari dari ahlul hak itu. Yang dipakai salafi. Nisbah kepada para salaf kembali pada pemahaman para salaf itu. Kurang 5 menit. Hmm. Enggak apa ya, sampai setengah delapan ya. Apakah boleh witir tanpa baca doa qurut? Boleh. Tanpa boleh. Iya juga juga nggak masalah. Apakah ada sunnah Nabi SAW yang menganjurkan jabat tangan kepada makmum yang ada di samping kita sebelum imam takbiratul ihram? Oh belum sholat? Tidak ada. Kalau di mana hadis pun ada. Kalau dimanakan sunnah, amal sunnah tidak ada. Tapi kalau itu sekedar, loh, ketemu teman lama, ketemu orang salaman sama, nah, sekedar itu musafah ketika berjumpa. Kebetulan ketemunya pas masuk soft gitu loh ya Sehingga, loh, makarin di sebelumnya jawab tangan karena baru ketemu sama dia, labas. Itu ketemu jawab tangan ketika pas ketemu. Kebetulan sedang di soft menunggu sholat. Tapi kalau dengan etikot ada sunnahnya jabat tangan, sebelum takbir tidak ada. Juga tidak ada pula setelah setelah salam. Baik riwayatnya ya, tidak ya, ada. Yang ada berzikir. Kalau sampai kebiasaan jangan. Jangan ya, jangan ketemu kayak gini salaman dulu jangan. Karena nggak ada sunnahnya ya kan. kalau pas ketemu dengan orang yang lama gak ketemu, bahas. Jadi beda niatnya. Pertanyaan yang tuh ini nggak real gitu loh. Apa namanya? berimajinasi. Apa yang harus dilakukan jika kita melihat atau menemui angin selembut sutra tadi? Yang apa dilihatin? Eh, angin gana wujud. Yang membunuh orang yang punya iman, tapi kita gak mati. Apakah mungkin kita masih bertobat? Repot kan? Kalau kamunya itu punya iman, kamu langsung mati. Paham ya? Langsung mati. Engkau punya iman. Tapi kalau kamu nggak mati, bahaya. Berarti antum tidak punya iman. Antum kafir, antum musyrik. Lu apakah mungkin tobat? Enggak ada lagi pintu tobat. Sudah, sudah selesai masanya. Saya katakan wa ya baqa. Dan akan tersisa orang-orang jahat dan pada mereka bangkitnya kiamat. Sehingga enggak jauh jaraknya Benar sekali. Itu pertanyaan berimajinasi. Ya apa ya gitu. Jangan banyak berimajinasi, yang real, real saja. Yang real ngaji, taklim yang bagus ya, belajar yang bagus jadi anak soleh, ilmui, amalkan, kokoh di atas sunnah, perjuangkan, kata, Ketemu masa itu di atas sunnah, siap insya Allah.